Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Al-wahidil ahad al-faradis samad Alladhi lam yalid wa lam yulad Wa lam yakun lahu kufuan ahad Wa salatu ala man ismuhu Fis samai ahmad Wa fil ardi ismuhu Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd Yang selalu kita hormati dan juga yang selalu kita keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau umur yang panjang dalam keadaan taat, sehat wal afiat dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah urusan beliau baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya dan terutama urusan dakwahnya pun semoga dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula yang kami hormat yang kami muliakan para hadirin, para hadirat, para orang tua kami para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun anda berada Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita semua kemuliaan dan juga keistiqomahan untuk selalu senantiasa mendengarkan kajian-kajian ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita semua Buya Yahya Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan para tabiatnya dan mudah-mudahan kita selaku umat yang bisa mendapatkan syafaah khassah dari beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik dalam agenda kegiatan majlis Ramadan yang penuh berkah ini kita terbiasa mengikuti kajian madrasah Ramadan dengan mengkaji kitab Adabul Alim wal Muta'allim bersama guru kita semua Buya Yahya. Maka dari itu marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik langsung saja kepada guru kita semua Buya Yahya dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Udhkuru salata ala nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adhimi sultanik Subhanaka la nusi thana'an alaika anta kama atnaita ala nafsik فلك الحمد ولك الشكر على ذلك اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك يا ربنا من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع ونفس لا تشبع إنك أنت على كل شيء قدير اللهم يا ربنا احشرنا يوم القيامة مع زمرة علمائك العاملين ودعاتك المخلصين ومع حبيبك سيدنا محمد وارزقنا يا ربنا توبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد kami cintai, kami muliakan para perindu-perindu ilmu perindu-perindu ridha Allah pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam puji syukur kepada Allah atas karunia-Nya hingga saat ini Allah memberikan banyak nikmat yang tidak bisa kita hitung khususnya kita bisa melanjutkan belajar kita di bawah bimbingan seorang murabbi guru besar Syekh Hashim Ash'ari dengan kitab Adabul Alim wal Muta'allim adab guru adab murid guru harus punya adab murid harus punya adab yang punya adab yang harus punya adab bukan saja murid tapi guru pun juga harus punya adab ini adalah buku yang indah luar biasa dibutuhkan oleh siapapun apakah yang sudah menjadi ulama gede atau masih belajar sebagai pemula dalam ilmu harus dipegangi buku ini dibaca, difahami dan diamalkan kalau mau kalau mau kita simpulkan buku ini adalah kunci keberhasilan menuntut ilmu kunci keberhasilan menuntut ilmu dan kunci keberhasilan di dunia dan di akhirat kita lanjutkan kita sudah sampai kepada bab yang kita tiga qala syekh Hashim Ash'ari rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid amin ila anqal wathani bab yang ketiga wathani nih poin yang kedua dari adabnya seorang penuntut ilmu di hadapan gurunya yang dikatakan oleh beliau ada 12 dikatakan Syekh Hashim ada 12 yang kedua adalah wathani ay yajtahida yajtahidu berusahalah seorang murid atau dikembalikan kepada yang pertama ayyajtahida berusahalah seorang murid itu ayyakuna hendaknya asyekhu guru hendaknya mendapatkan guru man lahu orang yang memiliki alal ulumi syar'iyyati ilmu syariah Syuf, ini pesan mulia ini pesan tertinggi karena pesan yang kedua kalau kita mau berguru kata kata beliau harus tahu bahwasanya guru yang akan mengajari kita ini orang yang mengerti tentang ilmu-ilmu syariah yang menunjukkan mana halal dan mana haram menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk tamamul ittila'i di dalam urusan ilmu syariat itu guru tersebut tamamul tamamut tila'i sempurna di dalam menelaah maksudnya belajar benar bukan ilmu serampangan bukan ilmu comot sana comot ditalaki dengan benar serius wa mimman yuthaku bihi min masyaikh ya'ashrihi dan guru yang akan kita ambil tersebut kita jadikan guru yang akan mengajari kita hendaknya orang yang telah dipercaya oleh guru-guru pada masanya pada asri guru-guru masyaih pada zaman itu orang yang telah direkomendasi sebagai kathratu bahthin guru tersebut kathratu bahthin banyak belajar kathratu bahthin banyak belajar